Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa mawalah hawla wa wala quwata ila billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah insyaallah kita kembali melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Situ Duror itu enam prinsip dari kalimat mutiara para salaf yang menjelaskan poin-poin penting yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dakwah al-sunnah salafiyah yang mewarisi agamanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kita sedang bicara tentang al-aslu tsani at-tariqu wahidun. Prinsip yang kedua bahwa jalan itu hanya satu. Tujuan kita satu yaitu Allah taala. Sesembahan kita satu yaitu Allah Ta'ala. Sesembahan kita tidak berbilang. Dan Allah hanya mengadakan satu jalan untuk menuju Allah Ta'ala yaitu dinul Islam. Dan oleh karena itulah Islam sangat mengingkari segala macam jenis jalan yang dianggap akan mengantarkan kepada Allah Ta'ala selain jalan Islam. Seluruh jalan selain jalan Islam adalah turuk syayatin. Jalan-jalan syaitan yang kita diingatkan oleh Allah Ta'ala wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan tersebut. Kita sedang bicara tentang dampak dari keyakinan bahwa at-tariqu wahidun ucapan Al-Imam Ibn al-Battah yang menjelaskan tentang kesatuan akidah salaf dan kenapa akidah salaf sedemikian kokoh tidak berubah dari zaman ke zaman berbeda dengan akidahnya al bidah yang sering goncang dan berubah-ubah. Al-Imam Abdul Hasan Al-As'ari rahimahullah taala beliau mengalami beberapa fase dalam perjalanannya sampai mentoknya kepada rojatu ila salaf. Saya kembali kepada salaf. Yang pertama, tahapan beliau adalah pemilik akidah Mu'tazilah Tulen. Karena ayah angkatnya adalah tokoh Mu'tazilah besar. Tokoh besar dari pemilik akidah Mu'tazilah. Kemudian beliau mulai mengingkari akidah Mu'tazilah. Jadilah kemudian yang dia bantah-bantah di akidah Mu'tazilah itu Jadilah kemudian akidah asyairah yang sekarang banyak dipegangi. Kemudian terus lagi mentok sampai beliau betul-betul kembali rojatu ilah salaf. Masa peralihan dari mutazila sampai kembali kepada salaf melalui proses dan yang namanya background sangat berdampak. Mu'tazilah sangat kuat pengaruh akalnya. Sehingga ketika beliau mulai melepaskan Mu'tazilah dan dibantah-bantah semua akidah Mu'tazilah, maka asar atau dampak dari akidah lama masih nampak. Sehingga jadilah akidah Asy'ariyah yang sekarang dikembangkan banyak dipegangi dan beliau tinggalkan lagi dengan menulis makalah atau menulis in risalah al ibana untuk membantah keyakinan-keyakinan beliau sebelumnya sehingga betul-betul kembali, beliau betul-betul kembali kepada akidah salaf. Di antara sebab-sebab kokohnya akidah para salaf yang sabat, tidak berubah-ubah, tidak goncang, selalu tetap dari zaman ke zaman di antaranya pertama adalah karena mereka betul-betul mereka i'tisam bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya. Mereka mengambil akidah-akidah mereka bukan dari akal-akal mereka, bukan dari perasaan-perasaan mereka, bukan dari yaitu mimpi-mimpi mereka, tapi akidah benar-benar terambil dan berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Maka di antara perkataan Syekhul Islam ibnu Taimiyah, "Laisal i'tiqad li wala liman huwa akbaru minni, bal al-i'tiqadu yu'khadu anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih wa ma ajma'a alaihi salaful ummah." Yu'khadu min kitabillah wa min ahadil wa min ahaditsil Bukhari wa Muslim wa ghairihima min al ahadits al ma'rufah wa ma thabata an salafil ummah. Beliau mengatakan Iktiqat itu bukan diambil dariku. Oh ini akidahnya akidah Ibnu Taimiyah. Iktiqat itu bukan diambil dariku. Tidak pula diambil dari orang yang lebih senior dari saya imam-imam sebelum Syekhul Islam. Bukan dari mereka pula akidah diambil. Akan tapi akidah itu diambil dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah. Diambil dari Al-Qur'an, Kitabullah, diambil dari hadis-hadis Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya, dari hadis-hadis yang ma'rufah yang sudah dikenal dan apa yang telah tetap pada salaful ummah. Dari sana akidah itu diambil. Oleh karena itulah beliau katakan pula i'tiqadu Syafi'i wa i'tiqadu salafil Islam Kamalik wa Thawri wal Auza'i wa Ibn Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai wa wa huwa i'tiqadul masaihil mutaqadda muqtada bihim كالفضيل ابن اياب ابن سليمان الداري الدارني سهل ابن عبد الله التستوري وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نساء في أصول الدين كذا وكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر wa nahwi dhalik muwafaqun li'tiqadi haula wa i'tiqadu haula huwa makana ali sahabah wa tabi'un lahum bi ihsanin wa huwa ma nataqa bil kitab wa sunnah beliau mengatakan pula keyakinan asy-syafi'i keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah taala dan keyakinan-keyakinan pendahulu Islam ini seperti Imam Malik, Kemudian Imam Thawri, Imam Auza'i, Imam Ibn Mubarak, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawai adalah keyakinan-keyakinan para masayikh yang diikuti seperti keyakinan Fudail bin Iyad, keyakinan Sulaiman Ad-Darani, Sahal bin Abdullah, Atusturi, dan yang lain-lainnya tidak ada di antara mereka nisa. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam usuluddin. Demikian pula keyakinan Imam Abu Hanifah. Sesungguhnya keyakinan-keyakinan mereka ini benar-benar kokoh, sangat mantap dalam perkara tauhid, takdir, nggak pernah berubah mereka keyakinannya mencocoki dengan imam-imam itu. Keyakinan yang diambil dari para sahabat dan para tabi'in. Keyakinan itu adalah hasil diambil dari kitab dan sunnah. Apa yang dibicarakan oleh kitab dan sunnah. Sehingga semua keyakinan mereka benar-benar bersandar kepada kitab dan sunnah. Sehingga kokoh, tidak pernah berubah, tidak pernah goncang-goncang, karena betul mereka memiliki sandaran yang sangat kuat yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara sebab kokohnya keyakinan akidah salaf tidak goncang-goncang, tidak berubah-ubah. Karena mereka betul-betul yakin bahwa kitab dan sunnah itu benar-benar telah mencakup pembicaraan akidah yang hak yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Sehingga kalau mau betul-betul mengambil akidah yang sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, sebenar-benarnya, ambillah dari kitab dan sunnah. Karena Islam sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala dengan ayat yang telah kita kenal. Dan Nabi telah menegaskan dengan tegas, Ma yuqaribukum, ma yuqaribu minal jannah, wa yubaitu minan nar, illa qad buyyina lakum. Apapun yang akan mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, perkaranya telah diterangkan kepada kalian semuanya. Maka di antara perkataan Imam Malik, muhalun ayyakunan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayyana lil ummah kulla syai'in hatta al-qira'ah wa la yakunu bayyana lahum at-tauhid. Muhal mustahil. Enggak mungkin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umat ini kulla syai' segala sesuatu sampai dalam urusan WC, urusan ke toilet, itu dijelaskan dengan gamblang. Lalu tidak ada penjelasan yang gamblang tentang tauhid muhal. Mustahil. Kalau perkara yang remeh dijelaskan dengan gamblang, yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan, yang lebih pokok akan lebih gamblang lagi. Artinya mestinya sudah mencukupkan, hendaknya mencukupkan diri, mengambil dari kitab dan sunnah, karena betul-betul telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara sebab kokohnya akidah mereka adalah bahwa sunnah mereka senantiasa mengembalikan perselisihan apapun kepada kitab dan sunnah. Tidak mengembalikan perselisihan mereka kepada akal-akal dan hawa mereka. Dan itu merupakan bagian ciri khas tanda seorang mukmin. Fa tanaza'tum fi farudduhu ila wa rasuli in tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang mukmin, taatlah Allah, taatlah Rasul dan ulil amri kalian. Kalau ada perselisihan di antara kalian, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Syai' yufidul umum. Syai' memiliki makna faidah umum. Apapun perselisian Anda, kembalikan pada kitab dan sunnah. Ikhwan yang penting jelas, dengarkan penjelasan para ulama kita. Kalau kalau mengembalikan perselisian kepada kitab dan sunnah, tidak ada jawabannya sia-sia. Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan perkara kepada Quran dan sunnah. Sedangkan Allah tidak ada sia-sianya, bicara Allah pasti benar, Allah tidak ya ini bohong. Kalau perintah mengembalikan pada Quran dan Sunnah itu tidak mendapatkan jawaban apa yang dia yang dimaksudkan, tidak mendapatkan jawabannya, maka sia-sia tidak ada gunanya Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan perselisihan pada Quran dan Sunnah. Maka kaum mukminin paling semangatnya untuk mengembalikan masalah pada Quran dan Sunnah, kembali kepada dalil, kembali pada dalil. Kata para ulama, kalau hawa itu, kalau ahwa itu adalah hawa, kalau ahwa, ahwa itu jamak dari hawa. Kalau hawa nafsu itu hanya satu, maka akan dikatakan kebenaran. Tapi hawa nafsu itu ahwa banyak sehingga mau dikembalikan kepada hawa nafsunya siapa? Akal itu kalau hanya satu akan dikatakan kebenaran, tapi akal itu ukul. Banyak akalnya orang. Kalau perselisihan dikembalikan kepada akal, akalnya siapa? yang mau dikembali yang jadi standar kembali perselisihan itu. Makanya kalau kembalinya kepada akal dan hawa, nggak pernah ketemu. Nggak akan pernah mendapatkan jawaban yang menyatukan mereka. Saya begini kok. Saya begini kok. Coba untuk bayangkan. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu dalam mengimani nama dan sifat itu berangkatnya dari akar dari akar yang sama. Dari akar yang sama. Khawatir kalau menetapkan itu terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi yang menjadi produknya berbeda-beda. Satu, Jahmiyah total dia tolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Berangkat dari kalau saya menetapkan nama dan sifat akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Supaya nggak terjatuh ke situ maka ditolak nama dan sifat. Itu jamiah. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Sama alasannya. Kalau saya menetapkan sifat akan terjatuh menyerupakan Allah dengan makhluk, sedangkan menyerupakan Allah dengan makhluk musyrik kafir. Maka untuk menghindari ini maka ditolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Asyairo menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat dengan cara tahrif. Sebab kalau tidak melakukan tahrif seperti ini, maka akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Berangkatnya sama. Sehingga tidak akan pernah menghasilkan satu pendapat. Kalau kembalinya kepada akal manusia dan hawa manusia. Akalnya siapa yang standar? Akalnya Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah? Maka salaf kenapa akidahnya begitu kokoh, tidak pernah berubah dari zaman ke zaman, semangat mereka kembali kepada kitab dan sunnah. Yang ketiga, yang keempat. Salamatu fitratihim. Selamatnya fitrah. Allah berikan kepada manusia fitrah. Dan fitrah manusia itu adalah kecenderungan kepada al-haq. Dan Allah lahirkan manusia di atas fitrah. Kullu malutin yulatu al-fitrah. Dan rusaknya fitrah itu karena syaitan, dakwah syaitan dan lingkungan yang menyesatkan. Khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan para hambaku dalam keadaan lurus, hanif. Condong pada kebenaran. Fa'atat humus syayatin fastalat hum andinihim. Syaitan mendatangi mereka untuk menyesatkan mereka dari agama mereka. Kapan fitrah itu dikatakan fitrah yang salimah? Wasalamatul fitrah murtabitatun bisalamatin masdar. Selamatnya fitrah Selama fitrah ini terikat dengan selak keselamatan masdar. Ya ini sumber. Faidha kana sahibul fitrah salimah. Mustanidan wa mu'tamidan ala kitabi rabbi. Wa sunnati nabiyyi. Fa inna fitratahu la tatabaddal. Selama fitrah mereka ini senantiasa bersandar kepada kitab dan sunnah, fitrah mereka akan menjadi fitrah yang selamat dan tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Fitrahnya adalah fitrah yang salimah. Fitrah yang selamat. Tapi apabila fitrah itu kemudian dia diseret oleh hawa sehingga diombang-ambingkan oleh syubhat jadilah munharifah fitrah yang menyimpang keselamatan fitrah kuncinya pada dia selama kemana menyandarkan fitrahnya ini memelihara fitrahnya ini kalau fitrahnya dia pelihara dengan senantiasa menyandarkan kepada sumber yang benar kitab dan sunnah maka fitrahnya akan selamat dan ahlu sunnah Fitrah mereka selamat. Sehingga akidah mereka betul-betul kokoh. Karena mereka senantiasa mengembalikan sandarannya kepada Quran dan Sunnah. Bukan kepada syubahat, wal ara, wal ahwa. Yang kelima. Sehatu ukulihim. Lurusnya akal mereka. Lurusnya akal mereka. Ahlu sunnah ahsanun nasi ukulan. Ahlu sunnah mereka adalah pemilik akal yang terbaik. Wa aslamuhum ro'yan wa fikran wa manhajan. Ro'yu pemikiran manhat mereka paling selamat. Lahum ukulun rojihah Mereka punya akal yang rojihah yang kuat. Akal mereka laisa fiha huluun au jafa. Mereka bukan orang yang mendewakan akal, bukan pula orang yang mereka meremehkan akal. Sebagian orang akal ini dewa segala-galanya. Quran dan sunnah dihakimi dengan akal. Sehingga banyak yang tertolak atau yang dipaksa-paksa untuk dicocokkan dengan akal. Karena akal mengatasinya. Akal di atas Quran dan Sunnah. Ada sebagian lagi sufi yang akal itu dibuang total, nggak pakai akal, sehingga beragamanya nggak pakai akal. Makanya kadang-kadang orang gila pun dianggap wali. Maka kata Rasulullah Islam, wali bukan orang gila, orang gila bukan wali. Atau pernah enggak? Ada wali, dianggap wali, tampilannya utuh, hanya katoan cekak, rambutnya kayak buto, sambil ngerokok, nonton dangdutan. Wah, wali ini. Orang datang nyalami cium foto, oh, masya Allah. Begitu manusia. Akalnya di mana? Maka sebagian orang ada yang mereka mendewakan akal sehingga akal itu segala-galanya, ada yang mereka membuang akal total. Sehingga akal seperti tidak ada peran sama sekali. Al-sunnah orang yang paling lurus jadi akal mereka. Sehingga mereka tidak mendahulukan akal. Akal yang menunjukkan kayak uh, antara akal dengan Quran Sunnah itu kayak gini antum yaitu mau tahu permasalahan, tanya sama orang. Ditunjuk sama orang, kalau kamu tahu pengen tahu detail, itu tanyanya kepada Pak Dokter itu, kepada Profesor itu. Nanti ketika ada perselisihan antara profesor dengan yang menunjukkan Anda kepada profesor itu, dimenangkan yang mana? Hah? Ya profesornya. Bukan ini ini sekedar menunjukkan akal kita menunjukkan yaitu permasalahan detail, permasalahan yang tepat persisnya itu Quran dan Sunnah. Akal yang menunjukkan ke situ. Tapi nanti ketika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, ya tetap dimenangkan wahyu. Akal fungsinya menunjukkan kepada yaitu Quran dan Sunnah yang memberi yang memiliki jaminan kebenaran. Bukan kemudian akalnya yang didewakan. Sehingga akhirnya Quran surahnya dikalahkan dengan ya ini apa yang ada pada akal manusia. Kemudian yang keenam. Di antara faktor yang membuat akidah mereka itu kuat, sabat, kokoh dalam jiwa mereka itu Ahlus sunnah betul-betul merasa tenang hatinya tenang, nyaman dengan akidah tersebut. Alhamdulillah, tidak akan mewariskan ketenangan kecuali hasil dari keyakinan. Yakin itu akan mewariskan ketenangan. Dan Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum lidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang mukmin itu dia menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ikhwan, antum kalau ngutus orang, nyuruh orang, yang antum utus, yang antum kirim ini, orang mercayani. Antum gak yakin, gak yakin dengan orang itu. Kira-kira antum tenang gak hatinya? Hah? sing diutus, sing dikirim orang mercayani Enggak meyakinkan. Enggak meyakinkan. Hati antum tenang enggak? Hah? Tenang. Ya enggak. Wong yang dikirim orangnya itu enggak nih. Tapi kalau yang kita kirim, yang kita utus ini orang yang meyakinkan, betul-betul kita yakin, kita tenang, utusnya tenang. Sebagaimana Allah sunnah, akidahnya itu betul-betul akidah yang diyakini kan dari sumber yang sahih ini yang menghasilkan ketenangan. Yang paling goncang ikhwan itu pemilik akidah filsafat. Paling goncang. Karena berangkat dari keraguan. Sehingga semakin dia semakin tinggi filsafatnya itu semakin bingung. Sehingga rata-rata ketika orang sudah sampai mentok-tok ilmu filsafatnya, mereka sebagian mereka Allah berikan taufik bertobat bertobat Ilmunya tidak mewariskan apa-apa dan tidak menghasilkan keyakinan apa-apa. Akhir dari perkataan mereka adalah kala wakila, hanya katanya, katanya, katanya, katanya sehingga tidak mewariskan keyakinan. Beda dengan orang mereka betul-betul memiliki akidah yang dia yakini, tenang. Yakin dengan Allah membuat tenang. Yakin dengan akhirat membuat tenang. Sehingga menghasilkan kemantapan dalam kehidupan mereka. Maka lihatlah bagaimana keyakinan para salaf, hebatnya amal-amal mereka karena tumbuh dari keyakinan. Kata Al-Imam Ibn Al Qayyim sukunul qalbi ila syai'in wa suquhu bihi wa wusuquhu bihi tenangnya hati kepada sesuatu dan wusuknya yakni kokohnya kepercayaannya itu kepada sesuatu wahada la yakunu illa ma'al yakin tidak akan mungkin hati itu menjadi tenang betul-betul mewariskan yaitu kekokohan kecuali bersamanya itu keyakinan. Bal huwal yakinu bi'ainihi. Bahkan ketenangan itulah keyakinan itu sendiri. Karena yakin maka tenang. Walihada tajidu quluba ashabil adillah as-sam'iyah yakni ahli sunnah mutmainnatun bil iman mutmainnatan bil iman bil imani billah wa asmaihi wa sifatihi wa af'alihim wa malaikatihi wal yaumil akhir la yattaribuna fi dhalik wa la tanasauna fihi maka Anda akan mendapatkan hatinya para pemilik dalil-dalil sam'iyah yang betul-betul meyakini dalil-dalil sam'i dalil Quran dan hadis mereka betul-betul dibuat hidupnya itu tenang karena iman kepada Allah, karena iman kepada nama dan sifat Allah, karena iman kepada malaikat dan hari akhir, karena iman kepada takdir, mereka tidak dibuat goncang dan tidak berselisih. Keyakinan kita kepada hari akhir yang Allah akan membalas semua amal kita dan tercatat membuat kita yakin beramal membuat kita semangat beramal, membuat kita tidak merasa ada yang sia-sia dalam amalan kita. Ketika kita yakin Allah dengan keyakinan seperti yang Allah sebutkan dalam nama dan sifatnya, membuat kita tenang dalam bersandar kepada Allah. Kita yakin betul-betul kita tenang dalam pasrah kepada Allah Ta'ala. Karena Allah sempurna sebagaimana yang Allah terangkan dalam nama dan sifatnya. Beda dengan orang yang mereka akidahnya goncang. Terus sekarang, kalau antum tidak yakin dengan adanya adab kubur, nikmat kubur, kira-kira berdampak enggak dengan keyakinan antum, dengan amalan antum ikhwan? Berdampak enggak? Hah? Enggak berdampak. Kalau antum tidak yakin ada adab kubur, ada nikmat kubur, lebih tinggi lagi, nggak yakin akan ada penegakan pengadilan di akhirat, akan berdampak dengan amalnya. Gak? Sangat berdampak. Sangat berdampak. Karena dia tidak yakin akan ada pembalasan amal, akan ada pencatatan amal, akan ada para yaitu pemaparan semua amal dia akan berdampak. Adapun orang yang mereka meyakini dengan akidahnya dengan keyakinan yang mantap, maka menghasilkan amalan dan mewariskan ketenangan jiwa mereka. Maka apa kata beliau di antara perkataan Syekhul Islam? Wa amma ahlu sunnati wal hadithi fama yu'lam ahadun min ulamaihim wala salihi ammatihim raja'a qat an qawlihi wa tiqadihi bal a'dhamun nasi sabran ala dalik. Wa inim tuhinu bi anwa'il mihan wa futinu bi anwa'il fitan wa hadhi halul anbiya wa atba'ihim minal mutaqaddimin. Adapun ahlu sunnah, ahlul hadith, tidak diketahui seorang pun dari mereka ulama-ulama ahlu sunnah ahlul hadith. Dan orang-orang yang saleh dari kalangan awamnya yang mereka itu berubah akidahnya, artinya balik akidahnya. Mereka ada orang yang didapatkan betul-betul senantiasa istiqomah, tetap tidak pernah goncang dengan akidah mereka dan pendapat-pendapat mereka. Bahkan mereka orang yang paling sabar dalam memegangi akidah tersebut. Walaupun diuji dengan berbagai macam ujian. Mereka walaupun difitnah dengan berbagai macam fitnah, itulah keadaan para nabi dan para pengikut nabi. Ujian apapun yang berusaha untuk memisahkan dia dengan akidahnya gagal total semuanya. Para sahabat bagaimana menunjukkan orang paling kokoh dalam mempertahankan akidah mereka. Imam Ahmad walaupun diuji dengan siksaan, ditangkap, dipenjara, disiksa, bukan sekedar bukan sekedar seminggu dua minggu, tapi sampai tiga generasi khalifah. Di penjara, ditangkap, di penjara, diseksa, tidak berubah sedikit pun. Karena betul-betul akidahnya menancap dalam hatinya dan dia dibuat tenang dengan akidah itu. Beda dengan orang mereka tidak memiliki ketenangan dengan akidahnya. Orang filsafat, Orang-orang mereka akidahnya gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Dialog kalah ganti akidah. Dialog kalah ganti akidah. Karena akidahnya terambil dari pemikiran, dari akal-akal mereka. Maka tidak akan mewariskan keyakinan, kemantapan sebagaimana yeni alusunnah. Tidak ada ceritanya, hampir tidak ada ceritanya. Orang kalau sudah betul-betul mendapatkan pemahaman salaf, yang akurat, bukan salap-salapan, tapi betul-betul dia uh, telah mendapatkan ilmu warisan salap Quran, hadis, penjelasan ulama yang telah dia betul-betul menghayatinya, lalu berubah pemahaman hampir nggak ada. Kecuali yang terkena fitnah syahwat, bukan fitnah pemikiran. Hampir tidak ada yang berubah. Tapi kalau antum lihat para pengikut Hizbiyah yang sandaran pemikirannya itu kepada pendirinya, ketua organisasinya, kepada kelompoknya, bukan sekokoh dari Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf, itu gampang rontok. Ikut daurah tiga hari bisa rontok pemahaman dia. Berubah. Karena Quran Sunnah dengan pemahaman salaf itu fitrah. Pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan itu akan gampang rontok dan tidak mewariskan keyakinan yang kuat. Ini dia yang kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan bahasan akan datang. Bismillah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.